seorang anak tidak wajib melunasi hutang bapaknya. Tapi seorang anak wajib membayar hutang bapaknya dari harta peninggalan warisnya sebelum diwaris. Ingat ya? Seorang anak tidak wajib membayar hutang bapaknya. Tapi seorang anak wajib membayar hutang bapaknya dari harta yang ditinggal bapaknya. Makanya haram mewarisi harta bapak ibunya yang masih punya oh, utang. Beresi dulu utangnya baru dibayar. Sedangkan dia bukan ayah yang bertanggung jawab. Anda tidak usah khawatir, Anda tidak punya kewajiban bayar utang bapak-bapak. Anda cuman sebaik-baik anak adalah menyelesaikan urusan orang tuanya. Berbaktilah kalau bapaknya punya utang, yuk dibayari kemuliaan. Ini kemuliaan yang luar biasa bagi anak. Akan tapi jika punya bapak semacam ini kami himbau kepada anak yang solehah ini atau yang soleh, Anda tidak boleh dendam kepada bapak Anda. Bapakmu adalah bapakmu. Mestinya setelah Anda dewasa, Anda buat pendekatan. Nasihati bapakmu menjelang usia tuanya. Mungkin waktu itu petualangan bapakmu adalah memang begitu. Sejarahnya harus begitu. Bisa saja sebab tobatnya orang tuamu adalah di tanganmu. Tetap membuat pendekatan, nggak boleh dendam. Dan berjanjilah nanti, insya Allah kalau abah meninggal kok punya utang, saya akan bayar utang. Sebab apapun bentuknya, ayah adalah ayah. Orang tua adalah orang tua. Dan cinta bekti kepada orang adalah tetap wajib, adapun bentuknya berbeda-beda. Bentuknya berbeda-beda. Bukan berarti berbakti kepada orang tua harus memberi terus kepada orang tua. Orang tuanya pemabuk. Nak, aku mau mabuk nak. Ya Abah, akan aku belikan karena aku anak yang berbakti. Ada. Jadi harus ada ada ada tempatnya ya.